Surah Abasa Bismillahirrahmanirrahim عبس وتولى Muhammad berwajah masam dan berpaling أن جاءه الأعمى karena seorang buta telah datang kepadanya وما يدريك لعله يزكى dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya. Atau dia ingin mendapatkan pelajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun pembesar-pembesar Quraisy yang merasa dirinya serba cukup, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran sedang dia takut kepada Allah. Engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah ia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Yang ditinggikan dan disucikan. Di tangan para utusan. Yang mulia lagi berbakti celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Min Dari apakah Allah menciptakannya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya. Kemudian jalannya Allah mudahkan. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan begitu manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya فلينظر الإنسان إلى طعامه maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya أنا صببنا الماء صبا kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit ثم شققنا الأرض شقا Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma وحدائق غلبا dan kebun-kebun yang rindang وفاكهة وأبا dan buah-buahan serta rerumputan متاعا لكم ولأنعامكم semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu فإذا جاءت الصاخة Maka apabila datang suara yang memekakkan, maka pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. وجوه يومئذ مسفرة Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri, ضاحكة مستبشرة tertawa dan gembira ria. ووجوه يومئذ عليها غبرة Dan pada hari itu, ada pula wajah yang tertutup debu, ترهقها قترة tertutup oleh kegelapan. أولئك هم الكفرة الفجرة Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.